Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku seiman para pendengar dimanapun anda berada Untuk selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar anda kajian untuk kesempatan siang hari ini Kami akan hadirkan pembahasan uh, ilmu tajwid yang kami ambil dari rekaman Mengenai pembahasan sifatul huruf Disampaikan oleh Alustad Kurnaidi al sihafirullah Ta'ala Yang keempatnya adalah jahar yang kedua syiddah lawannya adalah rohawah. Di antara keduanya adalah at Kemudian yang ketiga al isti'ala atau al isti'ala lawannya adalah al-istifal. Yang keempat al-itbaq lawannya adalah al-infitah. Dan yang kelima adalah al-idlaq lawannya adalah al-ismat. Dan pada malam hari ini ada sifat-sifat yang tidak memiliki lawan yang akan kita bahas. Tujuh sifat <clears throat> yang akan kita bahas insyaallah taala. Yang pertama adalah as sofir Sifat as sofir Yang kedua al-qalqalah. Al-qalqalah. Yang ketiga al-inhiraf, uh, al-lin. Al-lin. Yang keempat adalah al-inhiraf al-inhiraf. Dan yang kelima adalah at-takrir. Yang keenam at-tafashi. At-tafashi. At-tafashi. Yang ketujuh al-istitalah. Al al-istitalah. Ini tujuh sifat yang insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membahasnya. Baiklah, marilah kita memasuki sifat yang pertama dari tujuh sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang pertama adalah sifat as-safir. Sifat as-safir. Mahu as-safir? Apa yang dimaksud dengan as-safir? As-safir secara bahasa, maaf para pendengar, saya sebutkan dulu kitab yang saya bawa di depan kita yang pertama saya bawa kitab Ilmu Tajwid yang ditulis oleh Yahya Dr. Eh, eh, Yahya Abdul Razak Gauthani. Kemudian kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari yang ditulis oleh Abdul Fattah Al-Sayyid Admi Al-Marsafi. Kemudian yang ketiga kitab Ahkamu Qiraatil Qur'anil Karim yang ditulis oleh الشيخ Mahmud Khalil Al-Khusari Baik Sifat yang pertama adalah as-safir Secara bahasa Secara bahasa Dalam kitab ilmu tajwid Yaitu oleh Syekh Yahya Gofani Hafizahullah Ta'ala Secara bahasa adalah Sautun Yushbihu sautat ta'ir Sautun Yushbihu sautat ta'ir suara yang mirip dengan suaranya burung secara bahasa safir suara yang mirip dengan suara burung secara istilah secara istilah adalah sautun zaidun yakhruju min baini syafatain saya ulangi sautun zaidun yakhruju min baini eh, syafatain artinya adalah tambahan suara atau suara yang lebih yang keluar dari dua bibir yang keluar dari dua bibir saya ulangi suara lebih atau kelebihan suara atau suara tambahan yang keluar dari dua bibir hurufnya ada tiga sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Jazari rahimahullahu taala dalam mandungah beliau safiruha sadun wa zayun sinu safiruha sadun wa zayun sinu huruf-huruf safir adalah sad zai dan sin sad zai dan sin Baik. Di antara tiga huruf ini yang paling kuat dalam sifat sofirnya adalah sod huruf sod karena selain dia disifati dengan sifat isti'la dia juga disifati dengan itbaq ya dan ini sudah kita bahas di sofirnya sangat kuat setelah huruf sod adalah huruf zai huruf zai ya? karena jahr Zai sifatnya jahar. Kemudian yang paling rendah dari tiga huruf ini adalah huruf sin. Karena sin hurufnya sifatnya hams. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa sod sofirnya mirip dengan suara iwaz. Iwaz ini angsa. Ya. Kalau zai itu mirip suara an-nahl. Nahl ini lebah. Kemudian kalau sin mirip dengan al-jarad. Jarad ini adalah belalang. Ya. Ini disebutkan oleh beliau yaitu Syekh Mahmud Khalil Al-Husari dalam kitab Ahkam Qiraat Al-Qur'an Al-Karim. Jadi suara yang lebih yang keluar di antara dua bibir. Ini namanya safir. Ya, namanya safir kita baca misalkan as ya kan as ada sofir kemudian as as kemudian az zai az itu ada sofir tiga huruf ini ada kayak suara siulan ya siulan seperti itu orang bersiul seperti itu nah inilah sifat yang pertama. Jadi huruf-huruf yang tiga ini Sod, Zai, dan Sin disebut huruf-huruf sofir. Kenapa disebut huruf sofir? Karena ada suara yang keluar tambahan dari yang dia miliki. Yang kedua, yang kedua adalah al-qalqalah. Al-qalqalah. Apa yang dimaksud dengan al-qalqalah? Al-qalqalah secara bahasa adalah at-taharruku walid turab. At-taharruk artinya bergerak. Alid turab artinya goncang. Alid turab artinya goncang. Secara istilah apa yang dimaksud dengan kolkolah? Kolkolah adalah kuwatu ittirabi sautil harfi عند النطق به sakinan fi makhrajihi bihaitsu yusma'u lahu nabratun qawiyah. Saya ulangi, yang dimaksud dengan qalqalah menurut istilah adalah kuwatun atau kuwatu wattirabi sautil harfi inda nutki bihi sakinan fi makhrajihi bihaitsu yusma'u lahu nabratun qawiyah. Artinya adalah kuatu ittirabi sautil harf. Goncangan dari suara huruf yang kuat. Artinya kuatnya goncangan suara huruf. Kuatnya goncangan suara huruf tatkala kita mengucapkannya indah nutki bihi tatkala mengucapkannya sakinan dalam keadaan sukun fi makhrajihi dalam makhrajnya bihaitsu yusma'a lahu nabratun qawiyah. Di mana terdengar baginya ada nabrah qawiyah. Nabrah ini tekanan, tekanan suara yang kuat. Jadi ada tekanan suara yang kuat tatkala kita mengucapkan huruf qalqalah. Lebih khusus lagi tatkala disukun. Ya. Berapa hurufnya? Hurufnya ada empat hurufnya ada empat sebagai eh, maaf ada lima khamsah sebagaimana perkataan al-imam Ibnu Jazari dalam manzumahnya qalqalatun kutbu jadin walinu walin lain lagi qalqalatu kutbu jadin dan huruf huruf qalqala adalah kutbu jadin qaf ta ba jim dan dal tapi pembagian qalqalah ikhwanifillah para pendengar yang Allah muliakan ada yang membagi tiga dan ada yang membagi dua ya ada yang membagi tiga ada yang membagi dua tapi lah masyahata filistilah seperti di sini Yahya Gosani Dr. Yahya Gosani membagi kol ada dua kol-kola sugro yang pertama dan kedua kolkolah kubro. Adapun Syekh Marsofi rahimahullah membagi tiga. Beliau istilahkan dengan pertama sogirah, yang kedua kabiroh, dan yang ketiga akbar. Ya. kata beliau adalah kolkolah tersebut ada pada apabila huruf kolkola tersebut disukun dan wasal. Bacanya wasal atau di tengah kalimat. Ya. Contohnya kalimat wa wayaqadir Kabirah adalah hurufnya disukun dan kita wakaf di akhirnya tetapi hurufnya mukhaffaf, tidak bertasydid Ya. Contohnya adalah kalimat as-sujud. Ya kan? Dalam surat Al-Burud Al banyak. والسماء ذات البروج Nah Yang ketiga Al-Akbar Al-Akbar Sukun di akhir Di wakaf Tetapi uh, Di Di tasjid ditasdid hurufnya huruf terakhir ditasdid seperti lafad asyak asyak dalam surat Ar-Ra'd ayat 34 dan seperti dalam surat Al-Lahab Al-Masad tabat yada abi lahabi wa tab ini disebut kalau kalah akbar watab karena bertasydid ya disebut kolokola akbar baik ada beberapa mulahawat yang mesti kita perhatikan di antara sifat qalqalah ini mulahawat yang pertama mulahawat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Yagulsani saya akan bacakan dulu supaya terang kata beliau laqad zahaba ba'dul mu'asirin mawahib syatta fi kaifiyati ada'il qalqalah. Sesungguhnya kata beliau sebagian al-mu'asirin orang-orang zaman sekarang telah berpendapat dengan beberapa pendapat atau pendapat yang bermacam-macam dalam tentang kaifiat me membaca qalqalah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa qalqalah kata beliau tatba'u harakatil harfil ladzi qablaha kolkolahnya mengikuti huruf yang sebelumnya. Apabila huruf sebelumnya itu kasroh, maka kolkolahnya cenderung ke kasroh. Ya, kolkolahnya cenderung ke kasroh. Seperti misalkan kita mengucapkan kalimat Ibrahim, ba disukun, sebelumnya apa? Kasroh. Ibrahim kita baca Ibrahim suku uh, cenderung ke kasrah. Jadi madhab ini mengikuti melihat huruf yang sebelah, se, se, sebelumnya. Nah, kalau huruf sebelumnya domah maka domah. Huruf sebelumnya fathah maka cenderung ke fathah. Ada yang lain mengatakan bahwa mengikuti harokat yang setelahnya, mengikuti harokat yang setelahnya. Kalau setelahnya kasroh maka kalau kolahnya cenderung kasroh. Kalau setelahnya domah, maka sukunya cenderung ke domah. Kalau setelahnya fathah, maka cenderung ke fathah. Mendapat yang kedua. Yang ketiga ada yang mengatakan secara mutlak cenderung ke fathah. Tidak melihat harokat sebelum dan sesudahnya. Secara mutlak cenderung ke fathah. Dan fathah ini disebutkan juga oleh Syekh Mursafi dalam e, bukunya Hidayatul Qari tiga mazhab tersebut dibawakan juga mereka-mereka yang berpendapat demikian tetapi setelah kita perhatikan perkataan dari Syekh Yahya Bosani ini bahwa kata beliau ini semua adalah aro ijtihadiyah aro ijtihadiyah Artinya pendapat pendapat yang didasari dengan ijtihad saja, tidak ada dalil. Dan beliau berkata waswab kata beliau dan yang benar adalah annal qalqalata ihtizazu harfil qalqala fi makhrajihi sakinan bihaitsu yusma' lahu nabrah mumayyazah ولا ينبغي للقارئ أن ينهو بها إلى الفتح ولا إلى الكسر ولا إلى غير ذلك بل يخرجها سهلة رقيقة في المرقق wa mufakhamatan fil mufakham. Nah, ini kata beliau. Kata beliau yang benar adalah bahwa qalqalah itu adalah bergetarnya suara atau huruf qalqalah ya. Mantunya huruf qalqalah pada makhrajnya tatkala sukun di mana kita mendengar dari huruf tersebut nabrah qawiyah, tekanan suara yang kuat. Dan kata beliau wala yanbaghi lil qari ayyan huwa biha ila al fathi wala ila al kasri wala ila ghairi dzalik. Nah, layak bagi seorang qari dia cenderung ke fathah atau cenderung ke kasrah atau ila ghairi dzalik. Bahkan kata beliau bal yukhrijuha sahlatan raqiqatan fil muraqqaq wa mufakhamatan fil mufakham. Bahkan daknya mengeluarkan hurufnya itu sahlah, mudah. Fil uh, raqiqatan film rokok dengan suara lembut tipis tatkala mengeluarkan kolokola dalam huruf-huruf yang merokok Huruf-huruf merokok ini huruf-huruf yang istifal. Kalau kita perhatikan huruf uh, ada lima huruf. Itu ada yang hurufnya disifati dengan istifal ya. Dan ada yang disifat dengan isti'la. Yang isti'la itu kita kol-kolahkan dengan tafkhim dengan mufakham dengan tebal nah, kalau hurufnya itu istifal maka kita kol-kolahkan dengan istifal dengan tipis dengan terkit. ya lafaz kutbu jadin, kutbu jadin yang huruf-huruf yang memiliki sifat istilah ada berapa? Dua, ya kan? Kof dan ta. Qaf dan to. Maka tatkala mengkolokolahkan dua huruf ini maka ditafkhim Selainnya ba, jim dan dal ini huruf istifal. Maka kita mengucapkannya dengan tarkik, dengan tipis. Nah, kalau mengkolokolahkan qaf tebal, Mengkolokolahkan ta juga tebal, Mengkolokolahkan ba, jim dan dal tipis. Seperti misalkan yaqtulun yaqtulun yaqtulun kalau lup lup eh? ini tebal sisanya tipis hmm. ini perhatian yang pertama jadi kesimpulannya hawa yang pertama yang diperhatikan oleh Syekh Yahya Ghausani hafizahullah taala bahwasanya pendapat-pendapat yang didasari oleh pendapat tentunya ulama yang didasari dengan istihad itu adalah sebuah pendapat yang itu dan beliau cenderung layan bagi lil qari ayan huwa biha ila al fathi wa ila al kasri wa la ila ghairi dzalik dan ini adalah e, pendapat yang pertengahan ya kan dan tentunya lebih mudah kita e, mengucapkannya lebih mudah karena beliau katakan bal yukhriju hasahla hendaknya mengucapkan qalqala ini dengan mudah, dengan hmm. mudah. Nah, mulahadha yang kedua adalah kata beliau ba'dul mukri'in yukhriju fi nihayatil qalqalati hamzatan wa hadha khata'un bayyinun fayuntiqunaha hakadha kata beliau ahad as-samad ya lihat ya, sebagian mukri, sebagian orang yang membaca Quran mengeluarkan di akhir kolkola ada hamzahnya. Ada huruf hamzahnya. Wahala khotoun bayin. Kata beliau ini kesalahan yang jelas. Tampak sekali kan? Uh, mereka mengucapkannya misalkan <clears throat> dalam ini surat apa? Al-Ikhlas ya. Dan kita sering dengar memang banyak terutama anak-anak. Ya, dibaca قل هو الله أحد الله الصمد ada d-nya itu salah ada hamzahnya itu salah antum perhatikan ini salah ya. ahad ya kan as-samad e ada e-nya di akhirnya ada hamzahnya ahad d kan itu yang benar ahad ahad ya nah ini perhatian yang mesti kita juga perhatikan. Kemudian yang ketiga dalam kalau ini masih diperhatikan adalah kata beliau, Iwa waqafta ala kalimatin akhiruha harfu qalqalah wa qablaha wa qablahu madmum." Apabila Anda berhenti pada sebuah kalimat yang di akhirnya adalah huruf qalqalah yang sebelumnya didomahkan, maka kata beliau fala Buddha من إعادة الشفتين عند النطق بالحرف المقلقل إلى انفراجهما كما تنطق حرف القلقلة مفردا ساكنا لأن تترك الشفتين مضمومتين كهيئة الحرف المضموم وذلك مثل المشهود والبرود وقد نبهت على هذا مرارا درس بسارة يا ya في الله tentang mulhadah yang ketiga ini di sini beliau sebutkan lima mulahadhah cuma anda lihat yang paling penting di antara kita adalah tentang apabila Anda berhenti membaca pada kalimat yang akhirnya huruf qalqalah yang sebelumnya di domah. Seperti kalimat di sini al-mashhud al-buruj ya. Perhatikan ini kata beliau kita kan tahu kalau misalnya dalam istilah tamkinul harokat, kalau domah, ini bibir kita apa? Bundar dan monyong ya. U. Ya kan? Bu al-mashhud. Lihat kalau domah kan? Pada huruf kolkolah dal itu di biasakan lagi bibirnya kata beliau hendaknya. Jangan dimonyongkan terus. Ya. Jangan al-mashhud susah kan jadinya susah kan eh, apa nantinya jadi susah ucapkannya Taib ini yang ke berapa ikhwani yang kedua ya sekarang masuk ke sifat yang ketiga <clears throat> yaitu sifat alin sifat alin alin secara bahasa adalah as-suhulah artinya mudah. Wastilahan secara istilah adalah ikhrajul harfi min makhrajihi bisuhulatin wa biduni kulfatin 'ala lisan. Artinya ikhrajul harfi min makhraji mengeluarkan huruf dari makhrajnya bisuhulatin dengan mudah wa biduni kulfatin 'ala lisan dan tidak berat pada lisan kita. Saya ulangi, mengeluarkan huruf dari mahrajnya dengan mudah dan tanpa kulfah, keberatan tatkala mengucapkannya dalam atas lisan kita. Ini yang disebut dengan sifat alin. Dan sifat lin ini memiliki dua huruf, yaitu apa? Al-wawu wal ya, huruf wawu dan huruf ya, tetapi dengan syarat disukun sebelum uh, wawu dan yanya disukun dan di fathah sebelumnya wawu dan yanya disukun kemudian huruf sebelumnya di fathah contoh yang paling mudah dalam surat Quraisy ya kan fi Quraisy ra di fathah ya sukun lihat ya sukun ra-nya fathah ini huruf lin kemudian kalimat al-bait لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف lihat والصيف kemudian wal ya falyabudu rabb hadzal bait al bait ya kan al bait ini pun adalah qalqalah. Kemudian lafad khauf al-khauf dalam surat Quraish juga wa amanahum min khauf khauf ini adalah alin di dalam manzumah al ya Al-Imam Ibn Jazari berkata Wallinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma dan huruf lin atau sifat lin adalah hurufnya ada dua waw dan ya disukun keduanya dan sebelumnya di fathah artinya harokat sebelumnya fathah kita masuk ke sifat yang keempat sifat yang keempat adalah alun syuraf alun syuraf secara bahasa adalah al-mailu an syai'i wal-udulu anhu al-mail an wal udulu anhu artinya berpaling dari sesuatu berpaling dari sesuatu menyimpang lebih tepat kita terjemahkan menyimpang ya. secara istilah adalah mailul harfi ba'da khurujihi hatta yattasila bi makhraji ghairihi secara istilah yang dimaksud dengan al-inhiraf adalah mailul harf menyimpangnya huruf ba'da khuruji setelah keluar hatta yattasil sehingga nyambung di makhraji wairihi dengan makhraj yang lainnya. Saya ulangi supaya mudah ditulis untuk para pendengar yang di rumah. Menyimpangnya huruf setelah keluar dari makhrajnya sampai nyambung kepada makhraj yang lain. Ini disebut alun hiraf Ya. Hurufnya ada dua. Hurufnya adalah lam dan ra. Lam dan ra. Dua huruf ini disifati dengan sifat al-inhiraf. Kenapa? Karena kedua huruf ini menyimpang dari makhrajnya dan bersambung dengan makhluk yang lain. Lam dia nyimpang sampai ujung lisan. Kita tahu bahwa lam waktu kita berbicara masalah mahrad dia adalah di hafat al-lisan setelah huruf bab ya, di e, tepi lisan setelah mahrad bab lam itu sampai nyambung ke ujung lisan. Ya. Kemudian ra itu inhirafnya ke zahir lisan. Nyimpangnya ke punggung lisan ra. Antum kalau ucapan ra, nyimpangnya ke punggung lisan. Ra, ra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Jadi juga selain kepung lisan kata Dr. Yahya wa mailun qalilun ila jihati makhrajil lam juga menyimpang sedikit menyimpang sedikit ke arah mahrotnya lam ke arah mahrotnya lam jadi sehingga kita tahu dalam sebagai e, pembahasan mahrot sebagian ulama menggabungkan antara nun lam dan ro karena sebenarnya satu mahrot atau mahrotnya berdekatan ya kita katakan bisa berdekatan dan sangat dekat sekali memang sehingga kalau al al al al al, al al al ini e, bahasa kitanya adalah orang yang cadel Bahasa Arabnya al sag al sag Dia kalau membaca ro itu dibacanya apa? Lam. Ya, ngomong kurnaidi jadi kulnaidi. Kura-kura kula-kula. anu itu. Bismillahirrahmanirrahim dibaca Bismillahirrahmanirrahim kan gitu Bismillahirrahmanirrahim kecuali eh, anak-anak kecil itu kan nah, itu karena memang marhonnya ro ini nyimpang ke lam itu kelihatan sekali pada anak kecil maka ro Hah, gitu orang yang cadel itu tidak bisa menyebutkan ro karena satu makhraj sebenarnya atau berdekatan dan ro nyimpang ke ke lam Ibnu Jazari berkata walin hirafu suhiha al-inhiraf suhiha dibenarkan di dalam dua huruf yaitu lam dan ra. Lam dan ra. Baik. Yang kelima, sifat yang kelima at-takrir. At-takrir. Secara bahasa takrir adalah i'adatu syai'i marratan ba'da marrah. I'adatu syai'i marratan ba'da marrah. Mengulangi sesuatu berulang-ulang marratan ba'da marrah berkali-kali marratan ba'da marratnya berkali-kali pengulangan sesuatu berkali-kali secara istilah adalah irti'adu ra'sil lisani 'inda nutki bil harfi secara istilah adalah bergetarnya ujung lisan tatkala mengucapkan huruf bergetarnya ujung lisan tatkala mengucapkan huruf. Ini namanya at-takrir. Dan hurufnya satu, yaitu huruf ra. Ra. Jadi para pendengar yang Allah muliakan, di dalam kitab Ahkam Qiraatul Quran Al-Karim, Syekh Mahmud Khalil Al-Khustari membawakan perkataan Al-Ja'bari jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa ro sebelumnya di, dikatakan oleh Syekh Al-Mursafi makna dari pensifatan ro dengan sifat takrir annaha qabilatun lahu wa al muradu minhu al-ityanu bihi ya maknanya adalah kita eh, maknanya ro itu bisa menerima takrir artinya bergetar tetapi yang dimaksud adalah kita menghindarinya artinya tidak al-ityanu bihi tidak melakukannya kita menghindari sifat takrir dalam ro ini masih diperhatikan Dan takrirnya akan dia akan menjadikan ro lebih dari satu nantinya dan berulang-ulang terutama lagi pada yang bertasydid. ya. dan bagaimana cara selamat dari sifat takrir ini disebutkan oleh Al-Allamah Al-Ja'bari rahimahullah kata beliau wa salamati minhu dan cara kita selamat dari takrir adalah an yulfiqal lafidhu bihi ra'sa lisanihi bi hanakihi lasqan muhkaman marratan wahidah maksudnya adalah Orang yang mengucapkan huruf ro ini hendaknya menempelkan ujung lidah ke atas langit-langit lafqan muhkaman betul-betul nempel dengan sempurna dalam satu kali marotan wahidah dalam satu kali bihaitsu la yarta'id di mana jangan sampai bergetar ya لأنه متى ارتعد حدث من كل مرة راء Karena kalau bergetar akan menimbulkan setiap getaran ra. Jadi ra-nya akan lebih dari satu dan nanti berulang-ulang ra-nya. Nah, ini yang ditandai oleh ulama jangan sampai kita melakukannya. فَهَذِهِ sifatu يَجِبُ أَنْ تُعْرَفَ litujtanaba لَا liyutabiha sifat ini sifat takrir yang ada pada roh lihat roh memiliki sifat takrir lihat wajib diketahui untuk dijauhi bukan untuk dilakukan sifat takrir ini disebutkan oleh para ulama yang ada pada huruf roh adalah untuk diketahui dan dijauhi diketahui dalam rangka dijauhi bukan untuk diamalkan Wadhalika kasihr yu'raf liyujtanab. Eh, dia mengkiaskan sebagaimana ilmu sihir. Diketahui tetapi bukan untuk diamalkan tetapi untuk dijauhi, dihindari. Bi khilafi sa'iri sifati fa innaha tu'raf liyu'mala biha. Berbeda dengan seluruh sifat yang ada pokoknya selain sifat takrir ya kita ketahui untuk diamalkan. Tetapi untuk khusus untuk roh pengetahuannya untuk dijauhi. Artinya pengulangan ini untuk dijauhi. Dalam kitab Ilmu Tajwid, Syekh Yahya memberikan beberapa mulahawah. Ada dua mulahawah. Yang pertama adalah al-mulahabatul ula kata kata beliau yang pertama adalah al-muradu bi hadhihi sifati al-ihtirazu 'anil mubalaghati fiha la fi'luha. Yang dimaksud dengan sifat ini adalah kita berhati-hati dari berlebihan dalam sifat ini bukan untuk dilakukan. Kata beliau setiap kali lisan kita bergetar, maka kita akan mengeluarkan roh yang baru. Hah? Dan kata beliau wala juzu ikhraju aksar min ra'in. Tidak boleh kita mengeluarkan huruf roh lebih banyak artinya lebih dari satu rok. Dan kefiat kita hati-hati tadi saya dijelaskan oleh siapa? Al-Ja'bari rahimahullah. Kemudian beliau menukil sebuah perkataan yang sangat bagus sekali sebagai pengetahuan baik kita dari perkataan Ibu Jazari pengalaman beliau tatkala beliau melihat sebagian orang-orang Andalus yang mengucapkan rok salah karena salah paham ابن الجزر بكتاب وَقَدْ تَوَاهَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ حَقِيقَةَ التَّكْرِيرِ تَرْعِيدُ اللسان بالراء المرة بعد المرة فأظهر ذلك حال تشديدها كما ذهب إليه بعض الأندلسيين والصواب التحفظ من ذلك بإخفاء تكريرها كما هو مذهب المحققين كتب اليوم Ibn Jazari berkata sebagian manusia telah salah paham tentang hakikat takrir Dia sangka takrir adalah menggetarkan lisan berulang-ulang dalam ucapan ro. Dalam ucapan ro digetarkan lisannya berulang-ulang. Dan ditampakkan hal tersebut tatkala tasjid Sebagaimana orang-orang Andalus itu sebagainya melakukannya. Ini kata siapa? Ibnu Jazari. kalau ucapan bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. nah, itu karena katanya sifatnya roh adalah apa takrir sehingga rohnya mesti digetarkan berulang-ulang nah, ini yang diperhatikan oleh Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah kesalahan yang ada pada mereka sebagian orang-orang Andalus Kata beliau waswabu at min dzalika bi ikhfa'i takririha kama huwa madhhabul muhaqqiqin. Yang benar adalah kita menjaga diri dari takrir dengan menyembunyikan takrir tersebut sebagaimana madhabnya ahlut tahqiq ini mulahabah yang pertama Mulahabah yang kedua kata beliau kata beliau alal qari ayahzar min al mubalaghah fi ikhfa'i tikrarir ra eh? berhati-hati dari berlebihan dalam menyembunyikan tikrarnya ra pengulangan ro, itu pun mesti kita hadar eh, kita hati-hati karena kalau saking berlebihan maka akan kata beliau akan tertahan suaranya dan akan keluar huruf dal atau to ya Baik. berkata al-mar'ashi rahimahullah saya nukil dari kitab ini akam qiraatul Quran al-Karim dia berkata ليس معنى إخفاء أو إخفاء تكريره إعدام تكريره بالكلية بإعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة في إلصاق رأس اللسان باللثة بحيث ينحصر الصوت بينهما بالكلية كما في الطاء المهملة وذلك خطأ la yajuz. Ini mirip seperti perkataan saya ya Bawsani. Al-Imam Ashi berkata, bukanlah makna dari menyembunyikan takrir, sifat takrirnya ra adalah menghilangkan takrirnya secara 100%. Dengan cara menghilangkan getaran ujung lisan secara menyeluruh. Nah, ini maksudnya bukan seperti itu kata beliau. Karena li'anna dzalika la yumkin. Karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Kecuali kalau betul-betul berlebihan dalam menempelkan ujung kepala kepada busi, Eh? Ujung, ujung ujung kepala, ujung lisan kepada busi, Eh? Ah, ini yang diperhatikan oleh kita mestinya bahwasanya kita pasti menjauhi sifat takrir tetapi juga mesti pertahan. Sifat yang keenam, sifat yang keenam adalah at-tafashi. Adalah at-tafashi. At-tafashi secara bahasa adalah al-intisharu wal ittisa'. Al-intisharu wal ittisa' wal ittisa' menyebar dan luas menyebar dan luas ini secara bahasa Secara istilah adalah intisharul hawa atau arif fil fami inda nutki harfi shin hatta yattasila makhraji adha adha Nah, secara istilah adalah menyebarnya hawa atau udara atau angin pada di, di dalam mulut tatkala mengeluarkan atau mengucapkan huruf shin sehingga nyambung pada makhraj Allah. Saya ulangi. Tersebarnya hawa di dalam mulut tatkala mengucapkan huruf syin sehingga nyambung pada makhraj wa. Ash Ash Sha Sha Ash-syaitan Ya kan? <clears throat> Suara anginnya menyebar di mulut menyebar tafashi jadi kalau mengucapkan huruf shin anginnya menyebar di mulut أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم lihat من من الشيطان الرجيم ini huruf shin yang memiliki sifat atafashi. Baik. Atafashi memiliki satu huruf, yaitu huruf apa tadi? Ashin, dinamakan dengan sifat atafashi karena intisyariha fil fam lirohawatiha Menyebarnya huruf shin anginnya pada mulut karena sifatnya rohawah Jadi dan Ibnu Jazari berkata walitafashi shinu huruf shin adalah atau tafashi ini sifat bagi huruf ashin Wali tafashi ashinu. tafashi ashinu. Bagi sifat tafashi adalah untuk huruf ashin Terakhir adalah al-istitalah. Terakhir adalah al-istitalah. Nah, secara bahasa artinya al-imtidad al-imtidad artinya memanjang secara bahasa al-istitalah artinya memanjang secara istilah adalah imtidadu sawti bad fi makhrajiha min awwali hafatil lisan ila an tattasila bi makhrajil lam memanjangnya suara bad di dalam makhrajnya dari awal tepi lisan sampai nyambung kepada makhraj lam. Kita tahu bahwa dot dan lam itu makhrajnya adalah hafatul lisan, tepi lisan. Ya. Pertama dot, kemudian setelah makhraj dot lam dan sifat sifat dari bad eh, dot adalah alif istitalah yaitu memanjangnya suara dot dari awal hafat lisan sampai akhir dan nyambung kepada makhraj lam dan Ibnu Jazir berkata do dan nistatil untuk makhraj atau huruf dad sifatnya adalah istitolah istitolahkanlah dia ada beberapa hal yang ditulis atau yang mesti kita perhatikan dalam makhraj dad ada dua mulahawah yang diberikan oleh Syekh Yahya Ghaufani hafizahullah yang pertama dia berkata Inna harfa ad min hurufil al arabiyyah wa huwa mutamayyizun bi sifatihi as-sit. Huruf dad merupakan huruf bahasa Arab. Bahkan dikenalnya bahasa Arab dan huruf dad. Bahasa-bahasa yang ada di atas muka bumi ini tidak memiliki huruf dad. Sehingga julukan bahasa Arab disebut luwatu Abad Sehingga ada hadis dari hadis do'if bahwasanya Rasul adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf bab. Nah, bahkan di awal-awal kita berbicara bahwa uh, yang paling fasih mengucapkan huruf dad adalah Rasulullah SAW. alaihi Nah, dan huruf dad diucapkan dengan tepi lisan yang paling kiri ini lebih mudah dan lebih banyak orang yang melakukannya. Adapun dengan tepi lisan yang sebelah kanan lebih sulit dan lebih sedikit dan yang paling sulit adalah dua-duanya, dua tepi kanan dan kiri. Dikatakan oleh Al-Umar Sofi dalam Hidayatul Qari yang bisa adalah Umar dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wallahu alam suhab. Huruf ini memiliki kelebihan dengan sifatnya yang enam yaitu sifat istitolah istilahnya, itbaknya, ismatnya, jaharnya dan rohwa. Dan beliau katakan, "Fayajibu 'alaika an tura'iya nutqa hadzal harf." Wajib atas engkau memperhatikan untuk mengucapkan huruf ini, artinya cara mengucapkan huruf ini. Wa an tatalaqahu 'anil mujawwidin al-maharatil mutqinin. Dan mengambil huruf ini belajar dari para mujawid yang mahir dan mutkin. Ya, karena huruf ini memang paling sulit di antara huruf-huruf yang ada. Ma'amulahadati kata beliau tafkhimihi wa talatuf fi ikhrajihi min hafatil lisan ma'a ma yaliha min al al ulya al-yusra wal yumna aw ma'ahuma ma'an ba'idan 'anil nabri awil madu. Kata beliau dengan memperhatikan tafkhimnya, tafkhim penebalan dot ini juga dengan perhatikan kalau mengucapkan mahot dari sisi lisannya kita ini dengan telatuf yang lembut ya yang lembut dari sebelah kiri atau sebelah kanan atau dengan kedua-duanya dan menjauhi nar menjauhi tekanan ya jadi lembut saja keluarnya waladhalin bo ab ya ya ob di hafatul tulisan nempel di gigi geraham atas nah yang kiri atau yang kanan terserap mana yang lebih mudah bagi yang mengeluarkannya mulahada yang kedua dan mudah-mudahan terakhir untuk malam ini dikatakan oleh Syekh di sana ada suara yang baru yang muhtaroah, muhtaroah ini tentunya jelek ya, artinya yang baru yang nggak boleh sebenarnya. Dalam mengucapkan dot ya, manusia dalam mengucapkan dot, artinya mereka salah dalam mengucapkan dot. Kata beliau, "Faba'duhum yukhriju hadalan mufakhamah." Sebagian orang mengeluarkannya bukan dot tapi jadi dal yang tafkhim. Dal waladhalin dan sebagiannya mengeluarkannya dengan dal yang terkik. Waladalin, eh?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 surat Al-Fatihah kita persilakan di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Abidin di Tanah Kusir. Alhamdulillah dapat yang pertama ini. Alhamdulillah. Iya. Halo? Iya, silakan. Silakan, Pak. Ustaz, Iya Pak. Saya mau nanya sebentar dulu sebelum ya, saya silakan. ikutan ini ya. Iya, silakan. Uh, kalau aslatu hairun min hairun minan naum itu bisa dipanjangkan atau uh, hmm. naum gitu aja Ustaz. Kebetulan di sini iya. kebetulan masih awam Ustaz, terus dijawab Ustaz.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 Amin. Amin. Demikian Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallah khair kepada Bapak Abidin ya. Mm-mm, Jazakallah khairan. Yang lainnya barang silakan. Baik. Bagi pendengar yang lain silahkan di 8236543 kita tunggu. Silahkan. Assalamualaikum. Iya, terputus silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543. Telepon yang kedua, Assalamualaikum. Iya, sedikit ya diketirkan Pak, raja monitornya udah feedback. Iya. Iya, dengan siapa di mana? dengan Abdurrahman di Bekasi. Iya, silakan Pak Abdurrahman. Sebenarnya mau nanya dulu Iya, silakan. Afwan Pak Abdurrahman, diketirkan sedikit aja monitornya Pak atau agak jauh. Ada feedback balik ya, silakan Pak. Iya. E, itu kalau maknum masbuk itu kalau ketinggalan kan baca iftitah nggak Ustaz ya? Baca iftitah tidak? Ah, Mm-mm. Iya. Dan ini masalah fikih ya. Fikih. Nah, Nanti tanya ke Ustaz Ustaz Badrul Salam.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 Artinya maksudnya eh, sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Coba. Iya. بسم الله الرحمن الرحيم Baik, terlalu panjang. Jadi satu ayunan saja dikit saja Bismillahirrahmanirrahim silakan Bismillahirrahmanirrahim ya silakan labas Alhamdulillahi Rabbil Alamin Terus Ar-Rahmanir Terus مالك يوم الدين نعم إياك نعبد وإياك نستعين طيب. اهدنا الصراط المستقيم نعم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Iya. Ya. mau dikoreksi kurang di iya, iya iya iya. Ya saya ya. Untuk Bapak untuk matobinya eh, Hasan dikurangi dikit lagi. Jadi matobi terlalu panjang ya. Uh -uh. Jadi untuk matobinya dikurangi dikit lagi. Yang dua harokat dua harokat itu. Jadi الحمد لله رب العالمين لا الرحمن الرحيم itu untuk matobinya. bi'nya tapi sudah bagus daripada sebagian orang banyak salah. Yang mengucapkan kadang-kadang ucapan gini, banyak diucapkan ihdinas siratal mustaqim, banyak salah mereka. اهدنا الصراط mustaqim ah, Itu banyak Kemudian baca sirahnya Siratal ladhina an'amta alaihim Ini salah Tidak boleh ya Tidak boleh kita macam seperti itu Karena sirah itu adalah mat tobi'i Panjangnya dua harokat Ya Jadi bacanya Ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم طيب Tadi udah bagus tadi Bapak, udah bagus. Silakan. Anda bisa menghubungi di 8236543. Atau Anda yang ingin iya. bertanya perihal pembahasan malam ini, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Jajang di Pulau Jahe. Jajang di Pulau Jahe. Pulau Jahe itu Bekasi. Iya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Tonya terlalu panjang akhi Tonya kurang edit lagi Ya mm -mm. A'udzu billahi minasy rajim Saya ulangi Tonya kurang edit lagi Gak boleh to tapi أعوذ, بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان الرجيم seperti itu jangan شيطان الرجيم coba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sekali lagi kurang edit lagi Ah, ini terlalu panjang. <laughs> Kurang edit lagi ya sih ya, coba di sini. Jangan to, tapi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ah, seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ah, seperti itu. Ya, terus. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi hmm. Pertama Mimnya jangan ditahan Alhamdu langsung الحمد لله rabbil alamin kemudian di lam tidak boleh ditahan tidak boleh lil tidak boleh bil tapi gini alhamdulillahi rabbil alamin seperti itu coba alhamdulillahi rabbil alamin nggak boleh bil ya maksudnya bil alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Di A tidak boleh Alamin Tapi Alamin Alamin Gitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Coba perhatikan الحمد لله رب العالمين ya bil alamin jangan al jangan tapi a a bersih alamin seperti itu coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin Perhatikan akhi nggak boleh alamin tapi alamin coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin Perhatikan lagi Jangan dibaca ya. al Tapi Perhatikan ya Jangan al Tapi a Nada tanpa nada Tanpa lam dulu Rabbil Alamin Coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin Satu lagi coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin Satu kali lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ah, masih al kan akhi, alamin bukan al tapi alamin. Coba. Alamin. Ah seperti itu masya Allah mumtaz barakallahu fi. Apa Ustaz baru belajar? Iya nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa. apa. <laughs> silakan silakan lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah seperti itu. Ingat-ingat ya. Iya. Ingat-ingat. Terus yang kedua ayat yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus. Maliki yaumiddin. Iya, yaunya jangan panjang, jangan panjang, jangan ditahan. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin eh, contohkannya, eh contohkan, ya. eh, eh, eh, perhatikan ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ah, mumtaz. Terus, terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus, labas. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, terus. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Iya, perhatikan untuk siapa namanya? Jajang. Jajang. Iya. Uh, berarti kan akhi eh, jajang iya. tadi tidak boleh naik nafas. Iya. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tidak boleh naik nafas alaihim. Ah, ah seperti itu ya. Iya. Tidak boleh. Alaihim wa langsung coba coba sekali lagi Wairil maghdubi غير المغضوب عليهم ولا الضالين Nah, Mas, karena masih baru ya? Iya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Tapi udah bagus ya, insyaallah. Ya, iya, iya, iya. Iya, ya, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum khair pada jadinya ya di Pelajahi. Uh, oh. cukup, cukup. Iya, cukup iya. Iya, kita mungkin angkat satu pertanyaan dulu. Silakan, silakan. silakan. Ya. Uh berkenaan dengan pembacaan surah dalam salat uh, eh, jahriyah dan siriyah apakah dengan lisan atau dalam hati Ustaz? Iya. Pembacaan surat tentunya dengan lisan bukan dalam hati karena sir ya. E, so, membaca itu ada dua, ada jahar, ada sir. Jahar itu dengan suara keras dan sir dengan suara pelan. Dan bacaan-bacaan zikir dan bacaan-bacaan salat adalah dengan sir bukan dengan hati ya dengan sir artinya bibir kita ikut komat kanib kan gitu tapi e, dengan sir itu maksudnya bukan dalam hati Allah di sini mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini dan kita kesimpulannya membahas tentang beberapa sifat yang tertunda yaitu sifat huruf yang tidak memiliki lawan yaitu sofir kolkola, lin, inhiraf, takri dan tafasyi serta istitolah. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya ulangi lagi, selalu kita mesti bersyukur pada Allah atas nikmat lisan kita ini dan kita hendaknya gunakan lisan kita ini dalam kebaikan, dalam berzikir, dalam e, berdakwah atau dalam kita e, membaca Al-Qur'anul Al Karim ya. Jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang tidak Allah sukai dan tidak Allah ridhai sampai sini dan saya ucapkan jazakumullah khairan bagi yang mendengarkan baik-baik. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.